Pembahasan sutrah dan kewajibannya. Dan dan telah kita ambil beberapa masail dan fawaid terkait dalam bab ini. Di antaranya adalah bahwasanya sutrah itu memiliki makna atau pengertian segala sesuatu yang dijadikan oleh al-musalli seseorang yang salat di hadapannya antara dia dengan kiblah sehingga orang-orang yang di sekitarnya mengetahui dia sedang sholat dan juga fungsinya adalah sutroh tersebut digunakan untuk menahan orang-orang yang lewat di hadapannya terkait dengan hukum sutroh telah kita kaji dan kita bahas bahwa dari dalil-dalil yang zahir dan nampak dalam pembahasan ini bahwasanya hukum menggunakan sutra adalah wajib. Dan ini adalah pendapat dari Madhab Al-Hanabilah, Ibn Khuzaimah dan yang selainnya. Juga yang dirojihkan oleh Al-Musannif, pengarang dari kitab Sifatul Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya wajib untuk menggunakan sutroh. Kemudian masalah yang lainnya Syariat menggunakan sutrah ini berlaku serta memiliki hukum yang wajib dalam setiap keadaan dimanapun dia berada baik ketika dia berada di tempat yang sangat banyak manusia seperti di Masjidil Haram di tempat tawaf maka di sini pun tetap diwajibkan untuk mengambil sutrah kemudian di antara faedah yang kita ambil bahwa di sana terdapat beberapa benda atau makhluk yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai sutroh. Di antaranya adalah tiang, kemudian pohon, kemudian karpet, tempat tidur, dan juga manusia, baik laki-laki maupun wanita dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sutroh salatnya. Kemudian diantara masalah yang lain yang kita ambil dan telah kita bahas berkaitan dengan ukuran dari sutroh tersebut, berapa tingginya dan berapa lebarnya. Adapun terkait dengan tingginya, maka mayar tafi wa minal ard. Ukurannya adalah ketika sudah tampak dan muncul dari permukaan bumi atau permukaan tanah atau permukaan lantai. Terlihat sesuatu yang berdiri. Ya. Nah, ada sebagian ulama menyebutkan dengan ukuran satu shiber atau satu kilan ataupun dua kilan. Adapun untuk ukuran luasnya maka ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasan untuk luas dari ukuran sutroh. Dan yang terbaik adalah sutroh itu digunakan yang tinggi dan juga lebar. Kemudian diantara masalah yang kita ambil berkaitan dengan hukum bersutroh dengan garisan. Maka yang rajih bahwasanya menggunakan sutroh dengan dengan garisan ini tidak disyariatkan dan juga tidak diperbolehkan. Dikarenakan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini hadisnya dhaif, sebagiannya bahkan maudhu atau palsu. Menggunakan sutroh dengan garisan sehingga ukuran minimalnya adalah yang telah kita sebutkan tadi. Sebagaimana digambarkan oleh sebagian para ulama satu kilan Ya, maka ini adalah ukuran yang paling minimalnya. Kemudian diantara masalah yang lainnya adalah jarak antara kita dengan sutroh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini bahwa jarak antara kita dengan sutroh adalah tiga zira atau tiga hasta berkisaran antara ukuran sekitar 140 cm sampai satu setengah meter. Ya, ini adalah ukuran tiga zero. Kemudian permasalahan yang terakhir yang kita ambil dari pelajaran yang lalu berkaitan dengan hukum merapat dan mendekat kepada sutroh. Dan yang raji wallahu taala alam dalam masalah ini adalah wajibnya untuk merapat dan mendekat kepada sutroh berdasarkan keumuman dalil yang telah disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dan juga disebutkan dalam bab Idza ahadukum ila sutrah minha wa la syaitan alaihi salatah. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Abu Dawud dan yang selainnya. Apabila kalian salat maka menghadaplah sutrah dan mendekatlah dengannya karena sungguhnya ketika itu tidak akan memutusmu syaitan di dalam sholatmu. Dan telah kita sebutkan penjelasan Imam an Nawi rahimahullah taala bahwasanya gerakan di dalam sholat yang ini sifatnya adalah hajah keperluan untuk sholat tersebut dan gerakan ini adalah gerakan yang kolilan sedikit Yasiran ringan ya tidak banyak maka ini tidak memadaratkan sholat tersebut ya. di sana ada beberapa kondisi atau keadaan yang disebutkan oleh Al Imam An Nawi gerakan-gerakan yang tidak memadaratkan sholat di antaranya adalah seseorang melakukannya dengan lupa atau tidak sengaja ini tidak memadaratkannya kemudian yang kedua adalah seseorang melakukannya untuk suatu keperluan ya, suatu keperluan. Nah, misalkan tadi ketika di menjauh dari sutroh dia merapatnya. Falyadunu minha. Nah. Kemudian yang ketiga, seseorang ketika dia bergerak untuk menahan orang yang lewat di hadapannya ketika sholat. Atau juga ketika seseorang dalam keadaan sholat ada binatang yang lewat di hadapannya yang mematikan atau membahayakan seperti kala jengking ular atau yang semisalnya maka di sini dia boleh untuk mengusir atau membunuhnya dalam keadaan dia sholat dan ini tidak membatalkan sholatnya wallahu taala alam tapi kita lanjutkan masih berkaitan dengan permasalahan yang terakhir ini terdapat faidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala kemudian juga Syekh Ibnu Baz, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Mereka menyebut menyebutkan beberapa faidah berkaitan dengan permasalahan yang terakhir yaitu merapatnya seseorang kepada sutroh. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam fatwa beliau Silsilah Al-Huda wan Nur beliau ketika ditanya idan tahal imam wa huwa masbuq hal lahu ayataqaddam lil ittikhadi as-sutrah wa ma huwa al-masmuh lahu hatta la tubtil salatahu apabila seseorang imam telah selesai salatnya dalam keadaan makmum dia masbuk masbuk yaitu terlambat terlambat menghadiri sholat jamaah maka apakah baginya untuk mengambil sutroh dan dia maju untuk mendapatkan sutroh dan berapa batasan sehingga dia diperbolehkan maju untuk mendapatkan sutroh di sini menjawab iskal yang ada dalam eh, benak kita atau pemahaman kita bagaimana ketika seorang jaraknya sangat jauh sekali 3 sampai 5 soft mungkin antara jarak dia dengan dinding misalkan. Maka di sini pertanyaan seperti ini disebutkan berapa jarak yang e, diperbolehkan. Ya. Maka beliau menjawab rahimahullah taala, "In kana qariban minas sutrah taqaddama ilaiha." Apabila dia dekat dengan sutrah maka dia maju. Wadakar hadis dan beliau menyebutkan hadis yang disebutkan fa'in aba falyuqatilhu fa'in nama huwa syaitan. Ya, dalam hadis terkait dengan larangan orang yang lewat di hadapannya, kemudian juga perintah untuk mendekatnya. Mendekat kepada as-sutrah. Kemudian beliau menyebutkan litadbiqi hadzal hukum, ketika kita ingin mempraktikkan hadis ini atau hukum dalam hadis ini, menahan seorang dalam sholat agar tidak lewat di hadapannya, ketika hendak mempraktekannya falabud minas sutrah maka kita harus memiliki sutrah ini sebagai alasan kita maju ya, mencari sutrah dan di awal beliau menyebutkan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan ijtihadiyah permasalahan ijtihadiyah wastinbatiyah walaysa 'alaiha nassun sharih dan tidak ada nas yang sharih dalam pembahasan ini kecuali di sana terdapat beberapa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengarah kepada bolehnya gerakan dalam sholat. Misalkan ketika Nabi hendak eh, lewat di hadapannya seekor kambing, kemudian beliau maju merapat ke dinding sehingga kambing tersebut lewat di arah belakang beliau. Ini gerakan dalam sholat. Beliau maju dan mundur. Kemudian beliau bergerak ketika beliau sholat di atas mimbar. Ketika hendak sujud beliau turun ke dasar mimbar dan sujud di bawahnya. Kemudian ketika sudah berdiri naik kembali ke atas mimbar. Kemudian juga ketika perbuatan beliau sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, di mana beliau memperhatikan pasukan sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in dan mengarahkan pandangannya kepada mereka. Artinya fokus untuk me mengamati mereka. Nah, yang berjaga, kemudian Rasulullah SAW sholat. Setelah itu bergantian. Kemudian diantara hadis yang lainnya yang menyebutkan Rasulullah bergerak ketika beliau sholat, sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam riwayat Al Bukhari. Nah, beliau sholat menggunakan sutra dengan tunggangannya. Ketika di pertengahan sholat tunggangan tersebut bergeser dan pindah. Maka beliau mengikuti ke arah e, pindahnya tunggangan tersebut. Nah, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merapat sendiri itu tidak ada. Ketika dalam sholat ya. Tidak ada. Nah, namun di sini ada beberapa hadis yang menguatkan terkait dengan permasalahan ini sehingga Syekh Al Albani menyebutkan hadi masalah ijtihadiyah. Dalam perkara ini adalah masalah ijtihadiyah. Tapi kemudian beliau menyebutkan untuk jarak yang masmuh yang diperbolehkan banyak atau sedikitnya fahiyatu khat bi tariqatil istinbat awal ijtihad. Maka ini seseorang mengambilnya dengan cara dia berijtihad. Fa idza qaddara au qaddara bi annahu idza masya khatawat hasala sutrah wala yu'rid nafsahu liqal annahu la yusalli fa fi hadhihi al-halah yamshi al-khutuwat wa yantahi al-amr. Ketika dia merasa kalau dia maju ini maka orang yang di sekitarnya tidak ada yang menganggap dia tidak sholat. Artinya dia masih dalam keadaan sholat. Maju. Nah, maka yang seperti ini kata beliau, dia merapat. Amma idza kanat al-musafatu ba'idah wa ba'idah jiddan. Apabila ketika jaraknya sangat jauh dan jauh sekali. Wa idza masya apabila dia berjalan maju, maka lam yakul ahad dan annahu yusalli. Tidak ada seorang pun yang akan mengatakan dia sedang sholat karena terlalu banyak sekali dia jalannya. Fahada qad arada nafsahu lil butlan. Maka yang seperti ini dia telah membawa sholatnya kepada e, perkara yang bisa membatalkan. Ya, jadi di sini ijtihad. Ketika dirasa bisa sampai, maka maju. Ketika tidak sampai, maka sholat di tempatnya. Wallahu taala alam. Kemudian Syekh bin Ubas rahimallahu taala beliau menyebutkan faedah juga yang berkaitan dengan masalah ini khatawatun yasirah la yadurruhu insyaallah berjalannya ketika dalam sholat yang ringan dan sedikit ini tidak memadaratkannya insyaallah wa in kana yabqa fi makanihi wa yusalli fi makanihi alhamdulillah aula min taqaddum dan beliau menyebutkan ketika seseorang dia tetap di tempatnya sholat di tempatnya maka ini walhamdulillah lebih utama daripada seseorang ketika maju disinilah mahal al-ijtihad Kemudian Syekh Nusaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan Fa'inal ma'mum idan sarafa minas salah kanal masbuq fi sholati fi hukmil munfarid min haytus sutrati fi salah. Seseorang ketika telah masbuk selesai dari salat jamaah maka salatnya dia itu seperti salatnya munfarid. Salatnya orang yang sendiri. Bukan salatnya makmum. Nah, dikarenakan makmum sutrohnya adalah imam. Makmum adalah sutrohnya bersama imam. Ya ketika dia sudah masbuk, terlepas dari jemaah, maka dia sholatnya sendiri. Kemudian bisa mencari sutroh atau sholat di tempatnya. Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Mudawwanah Al eh, beliau menyebutkan faidah yang berkaitan dengan geraknya seseorang ketika mencari sutrah. Idza kana rajul khalfal imam wa qad fatahu syai'un min salatihi fasallama al-imam. Apabila seorang salat bersama imam dan imam telah selesai. Wasariyah an yaminihi au, an yasarihi. Dan tiang masjid berada di sisi kanannya atau di sisi kirinya fala ba'sa ay yata'akhkhar ila sariyah an yaminihi aw yasarihi idza kana dhalika qariban yastatiru biha ketika tiang tersebut dekat maka tidak mengapa dia mundur ke arah kanan atau dia mundur ke arah kiri untuk menjadikannya sebagai sutrah wa kadzalika idza kanat amamah fayataqaddam ilaiha ma lam yakun ba'idan kemudian apabila sutrah itu di hadapannya maka dia maju. Selama tidak jauh jaraknya. Wa kadzalika idza kana dzalika wara'ahu fala ba'sa ay yataqahqar ay idza kana dzalika qalilan. Dan apabila sutrohnya di belakangnya, maka dia tidak mengapa kembali ke belakang. Dia mundur, berjalan mundur. Ya tokoh koro. Selama ini jaraknya diperkirakan dekat Wa in kanat as-sariyah ba'idah falyusalli makanah. Apabila tiang atau sutra tersebut sangat jauh jaraknya, maka dia sholat di tempatnya. Wal yadra ma yamurru baina yadayhi mastata'. Dan dia menghalangi orang-orang yang akan melewati di hadapannya sesuai dengan kemampuannya. Wallahu taala alam. <clears throat> Kemudian di sini faidah kita selesai dari membahas sutroh secara lengkap. Tersisa satu masalah lagi. Nanti kita sebutkan setelah faidah ini. Kemudian hukum yang berikutnya berkaitan dengan hadis-hadis dalam pembahasan bagaimana hukumnya seorang ketika lewat di hadapannya ya orang. Nah. Kemudian faidah jawazu ittikhadhi as-sutrah min kulli syai' kama taqaddam diperbolehkan seseorang itu mengambil sutroh dengan segala sesuatu barang tersebut dari apapun bentuknya itu diperbolehkan tidak ada larangan sama sekali walakin namun terdapat catatan dari penjelasan para ulama al-fuqaha la yaj'al minal masahif au kutubu ahli ilm Seseorang tidak menjadikan sutrah dari Al-Quran. Tidak boleh menjadikan sutrah dari Al-Quran. Atau kitab-kitab. Yang di dalamnya terdapat kajian ilmu. Yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Atau misalnya. Ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan sebagai as-sutrah. Mengapa demikian? Dikarenakan hal ini tidak sepantasnya dan juga bukan termasuk dari mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dari ketakwaan hati. Kemudian al-mas'alah at-tasi'ah As-sutratu lil makmum. Sutrah untuk makmum. As-sutratul imam hiya sutratul makmum. Wa takfihim sutratul imam. Sutrahnya imam Sutrah yang digunakan oleh imam ketika sholat Apapun itu Maka ini adalah sutrah darinya Atau sutrah dari makmum dan ini telah mencukupi bagi mereka. Seberapa banyak pun makmum tersebut di belakang imam. Maka telah mencukupi sutrohnya yang dipakai oleh al-imam. Wahada madhabu malikiyah wa syafi'iyah wal hambaliyah. Wa yajuzu insan ayyamurra baina sufuf al-musallin wa Dan juga diperbolehkan seseorang untuk lewat di antara saf-safnya makmum yang sholat. Soft satu, soft dua. Ada seseorang memiliki keperluan untuk dia melewati di hadapan soft tersebut. Misalkan dari pintu sebelah ke pintu sebelahnya. Kalau mutar jauh, maka jalan yang terdekat lewat di tengah-tengah soft, Maka ini diperbolehkan. Tidak ada larangan lewat di antara soft-softnya makmum yang sholat. Adapun softnya imam, maka ini seperti hukum asalnya, tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Wad dalilu ala jawaz dan dalil atas diperbolehkannya ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim akbaltu rakiban ala atanin wan nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi bimina ila ghairi jidar au yusalli bin nasi bimina ila ghairi ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'd as saffi falam yunkir alayya ahadun au falam yunkar alayya ahadun Pada suatu hari aku berjalan menaiki atan. Atan ini adalah keledai tapi yang betina. Kalau himar itu keledai yang jantan. Kalau bahasa Arabnya keledai betina itu adalah atan. Nah, aku menaiki menunggangi atan, keledai betina. Kemudian Nabi dan bersama kaum muslimin sedang sholat di Mina. Nah, maka aku berjalan melewati di tengah-tengah soft mereka. Dan tidak ada satupun yang mengingkari perbuatanku ini. Nabi SAW tidak mengingkari sehingga di sini terdapat ikrar persetujuan oleh Nabi saw. Alaihi bahwasanya itu tidak memadaratkan soft-softnya kaum muslimin. Al Imam bin Muhajir rahimahullah taala beliau menyebutkan adamul inkar yadullu ala sihhatil iqrar. Tidak adanya pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan benarnya persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini beliau menyebutkan walakin yan bagi alla yaf'al insan dzalik illa li hajah. Li'annahu qad yushawwisul musallin. Nah, namun walaupun hal ini diperbolehkan tapi selayaknya untuk tidak dilakukan kecuali karena betul-betul dia apa namanya dia betul-betul memiliki keperluan atau hajah padanya dikarenakan apa perbuatan tersebut dapat mengganggu orang-orang yang sedang sholat seorang lewat jalan ini makmum merasa pandangannya yang semula khusyuk ya jadi berubah Nah, yang seperti ini. Maka seperti ini selainnya untuk tidak dilakukan walaupun diperbolehkan. Wallahu taala alam. Kita selesai dari masail sutroh. Insyaallah secara menyeluruh Kemudian kita masuk kepada masail-masail yang berikutnya berkaitan dengan hukum al-murur baina yaday al-musalli, hukum melewati orang yang sedang sholat. kita lanjutkan membaca hadis. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa صلاة مكتوبة, Ya, hadis ini. Nah. Wa shalla salatan maktubah. Fadamma yaduhu. Falamma shalla qalu ya Rasulullah ahadatha fi Dan Nabi saw. alaihi wasallam beliau salat fardu. Di tengah salat beliau, beliau menggenggam tangannya. Seperti ini. Mencengkram tangannya, fadam mayadu di pertengahan salat. Maka ketika selesai salat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu di pertengahan salat Anda. Ya, sehingga melakukan perbuatan seperti ini. Engkau mencengkram tanganmu. Maka beliau menjawab, "La illa anna syaitana arada ayyamurra baina yadayhi." Fakhanaqtuhu hatta wajadtu barada lisanihi ala yadayhi. Tidak, tidak ada hal yang berubah. Ya dikarenakan masih dalam zaman wahyu sehingga segala perbuatan nabi dalam ibadah detailnya itu mempengaruhi dalam amalan-amalan syariat Islam. Ya, ketika beliau sholat, misalkan melepas sendal, para sahabat langsung melepas semuanya, sebagaimana telah kita lewati. Nah, para sahabat, mereka mungkin berpikir, apakah menggunakan sholat dengan sandal ini telah dihapus syariatnya sehingga mereka lepas. Ternyata ketika setelah setelah selesai ditanya oleh Nabi SAW bahwa dalam sendal beliau terdapat ada kotoran sehingga dilepas. Maka tetap berlaku sunnah tersebut dan tidak dihapuskan. Maka oleh karena itu para sahabat sekecil apapun ketika berubah mereka bertanya. Nah, kemudian ketika dalam hadis yang lain disebutkan eh, Nabi salah dalam membaca ayat Nabi SAW lupa uh, kurang dari rokaatnya dalam sholat. Nah, di sini disebutkan tidak, tidak ada yang berubah. Melainkan sesungguhnya syaitan dia ingin lewat di hadapanku ketika sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan syaitan di hadapannya hendak lewat. Nah, maka aku mencekek syaitan tersebut. Mencekek lehernya. Sampai aku merasakan dinginnya lidah syaitan tersebut di tanganku. Ya, lidah lidahnya keluar, menjulur dan Nabi merasakan dinginnya lidah syaitan tersebut. Waimullah. Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala inilah bentuk sumpah. Laula ma sabaqani ilahi akhi Sulaiman Kalaulah bukan karena saudaraku Nabi Sulaiman mendahuluiku, ya, mendahului dalam mukjizat di mana Nabi SAW, Nabi Sulaiman alaihi salam beliau memiliki mukjizat untuk mengendalikan seluruh syaitan, seluruh bangsa jin yang ada di muka bumi ini di bawah kendali Nabi Sulaiman. Kalaulah bukan karena hal tersebut, laratubat ila syariatin min sawari al-masjidi hatta yatifa bihi wildanu ahlil Madinah atau wildanu ahlil Madinah sungguh syaitan tersebut akan diikat di tiang depan masjid nah, atau di sini di tiang di antara tiang-tiang masjid nah, hingga apa hingga anak-anak kecil yang ada di kota Madinah dapat mengelilinginya dan mempermainkannya. Syaitannya diikat dan dipermainkan oleh anak-anak kecil di kota Madinah. Faman istata'a alla yahula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al. Maka ketika seorang salat hendaknya dia menjadikan pembatas antara dia dengan kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Jabir bin Samrah radhiyallahu taala anhu. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah wa kana yaqul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, فأراد أحد أن يجتاز من بين يديه فليدفع في نحره وليدرع ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila kalian salat kepada sesuatu yang dijadikan sebagai sutrah maka ketika ada seseorang yang hendak melewati di hadapannya fal yadfa maka hendaklah dia menahannya menghardiknya fi nahrihi di bagian naharnya an-nahar sebagaimana disebutkan dalam kamus al-mu'jam an-nahar adalah a'la as-sadr wa mawdi'ul kiladah minhu. Nahar adalah dada yang paling atas atau letaknya kalung. Posisi kalung diletakkan di leher. Nah, maka itu kalung tersebut berada di nahar. Sehingga menahannya itu di nahar. Bukan di bawah, di tengah atau di nah, atau di kepalanya tidak. Tapi di naharnya seperti ini setinggi arah tangan dia. Waliyadra' mastata' dan dia tahan semampu dia. Fa'in aba fal maka ketika dia tetap maju bersikeras fal yukotilhu maka perangilah dia. Nanti akan datang penjelasannya Allah. Fa'in nama huwa syaitan maka sungguhnya dia adalah syaitan. Dan ini juga nanti akan datang pembahasannya. Apa maksud dari syaitan dalam hadis ini? Apakah dia ini adalah syaitan beneran ya kan? Atau perbuatan yang seperti syaitan. Wa kana yaqul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamul mar baina yaday al-musalli madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Hadis dari sahabat Abi Juhaim Abdullah bin Jahm Abi Juhaim Abdullah bin Jahm Ibn al-Haris radhiyallahu taala anhuma di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Dan sahabat ini ayahnya termasuk dari kibar sahabah. Sahabat yang kibar, yang tua. Abdullah atau Jaham ibn al-Haris. Dan Nabi SAW bersabda, <clears throat> apabila Kalaulah kalaulah seseorang yang lewat di hadapan sholat, dia mengetahui dosa yang dia perbuat, dosa yang sangat besar yang telah dia, dia perbuat ini, maka sesungguhnya dia berdiri selama 40 dalam riwayat lainnya 40 hari dia berdiri selama 40 hari ini lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sholat. Nah. Taib, selesai dari hadis pada bab sutroh wa wujubuha. Kemudian berikutnya itu adalah e, pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat memutus sholat. Masih berkaitan dengan sutroh. Taib, Wallahu ta'ala alam. Sudah ada. Tapi untuk masailnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan sekian. Naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.